Karena darah ini yang keluar dari rahim perempuan. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid, darah yang keluar dari rahim perempuan. Bukan dikarenakan sakit. Kan tetapi merupakan kebiasaan wanita dan ini adalah merupakan alamat bahwa wanita itu telah balighah dengan headnya tadi. Yang kedua darah nifas. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Kenapa dinamakan nifas? Karena perempuannya tanafas bernafas lega setelah mengandung sembilan bulan lamanya kemana-mana dibawa tidur tempat satu ke tempat yang lainnya sehingga ketika keluar dia tanafas merasa lega sehingga darah yang dinamakan darah setelah keluar darah melahirkan yaitu darah nifas Tampakan darah, darah nifas. Dan darah nifas di sini hukumnya sama seperti haid. Akan disebutkan bahwa hukumnya sama seperti haid, tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak boleh suaminya untuk menggaulinya. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Ini darah yang keluar dari rahim perempuan yaitu darah damul fasad. Darah penyakit. Bukan dikarenakan kebiasaan manusia. Bukan dikarenakan kebiasaan wanita. Nah. Dikarenakan darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah. Dan di sini akan kita sebutkan Perbedaan antara darah haid juga dengan darah istihadah. Nah. Dan bagi kita semuanya mempelajari hal seperti ini adalah pelajaran yang penting sekali. Karena kalau kita mempelajarinya, kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan ini. Bahkan para ulama seperti Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih beliau mempelajari masail yang berkaitan tentang masalah had di sini dikatakan selama 15 tahun. Kenapa? Karena timbul pertanyaan-pertanyaan masyakil-masyakil yang berkaitan tentang permasalahan had. Dan banyak sekali. Sehingga para ulama mempelajarinya Bagaimana keadaan wanita? Headnya paling banyak, sedikit. Atau umur minimal, head dan maksimalnya. Dipelajari semuanya oleh para ulama. Perbedaannya antara darah head, darah istihadah. Dipelajari semuanya oleh para ulama. Sehingga mereka mengatakan, para ulama menyebutkan kita sudah head duluan sebelum perempuan head. Apa makna ini? Mana kalimat ini bahwa para ulama sudah mempelajari dengan sedetail-detailnya masalah ini. Karena suka timbul soal-soal dari wanita. Karena satu wanita dengan wanita yang lain berbeda kebiasaannya. Ada yang sebentar headnya, ada yang banyak. Ada yang tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah sehingga yang dimana dia wajib untuk sholat wajib untuk berpuasa dia meninggalkan puasanya meninggalkan sholatnya padahal bukan darah haid tapi darah istihadah karena darah istihadah boleh seorang suami untuk mencampuri istrinya ketika istrinya mengalami darah istihadah dan wanita yang mengalami darah istihawah wajib berpuasa, wajib untuk sholat. Karena darah biasa. Apa darah? Darah penyakit. Bukan darah kebiasaan. kalau nah. kita baca Amulakhas fikih yang berkait tentang masalah haid yang pernah kita bahas dikatakan oleh al allah Syekh soleh Fauzan Fidahullah Ta'ala bahwa perempuan-perempuan yang haid itu ada perkara-perkara yang harus ditinggalkan yang diantaranya sholat berpuasa Dan juga masalah yang berkait tentang head perempuan mengobok puasanya akan tetapi sholat tidak perlu untuk mengkotoknya nah, dan juga tidak boleh untuk suaminya mencampurinya nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhudna hatta yathurna. Yathurna di sini yaitu sudah suci. Sudah suci dan sudah mandi. Karena suka timbul pertanyaan, bolehkah seorang suami menggauli istrinya yang sudah suci dari headnya tapi belum mandi? Nah, maka jawabannya, nah ya jus, tidak boleh. Karena firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Mana yathurna di sini sudah suci, sudah mandi. Dari mandi janabah. Baru suaminya boleh untuk mencampur istrinya. Sedangkan berhenti masa haidnya dan belum mandi suci, tidak boleh suaminya untuk mencampurinya. Qala hafizahullah taala Baik, di sini tanbih ham ada eh, tambahan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala masail yang berkait tentang haid tentang perempuan yang suci dari masa haidnya tanbih di sini insyaallah dibaca pada pertemuan berikutnya minggu depan hari ini kita masuk terlebih dahulu pada pembahasan yang berkaitan tentang istihadah dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang istihadah. Qala hafizahullah ta'ala al-istihadah. Al-istihadah sayalanud dam fi ghairi waqtihi ala sabili an-nazif min irqin yusamma al-azil. Dikatakan oleh hafizahullah taala istihadah yaitu darah yang keluar fi ghairi waktihi yang bukan pada waktunya. Waktunya tidak menentu. Berbeda dengan darah haid. Ada kebiasaan-kebiasaan wanita dia mengetahui dari kebiasaan berapa hari ketika keluar darah haid. Sedangkan darah istihadah di sini disebutkan fi ghairi waktihi bukan pada waktunya. Ala sabilin najif yaitu yang keluar dengan terus-menerus. Keluar terus-menerus. Min irkin dari pembuluh darah yusamma al-adil yang dikatakan dinamakan al-adil. Nah. Dikatakan oleh Syekh Basam rahimahullahu taala bahwa darah istihadah dengan darah haid kalau darah istihadah itu keluar di bagian bawah rahim bukan di dalam rahim bagian bawahnya dari rahim perempuan. Sedangkan darah haid keluar dari bagian yang terdalam dari rahim. Nah, ini untuk membedakan mana darah haid, darah istihadah. Bahwa darah istihadah yaitu darah yang keluar dari bawah rahim. Bawah barwa rahim. Sedangkan darah haid di dalam rahim. Waqala hafidhahullah ta'ala wal mustahala amruha mushkil. mushkilun. dam al haid bidamil istihadha. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت Wal mustahadah amruha muskil. Istihadah ini perkara yang muskil. Perkara yang sulit. Perkara yang banyak pertanyaan dari kaum wanita. Kenapa? Karena persamaan ada persamaan antara darah haid dengan darah istihadah. Kadang ada wanita yang tidak bisa mengetahui perbedaannya Syak ragu ini darah haid apa darah istihadah. Nanti kita akan sebutkan keadaannya seperti ada tiga keadaan perempuan yang mengalami al-istihadah. Liistibahi damil haid bidamin istihadah. Karena sulit dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah. فإذا كان دم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما, فما الذي ta'tabiruhu minhu haidon wa man alladhi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi shaum was dikatakan hafizahullah taala fa idza kana dam yanzil minha bistimrar apabila darah yang keluar bistimrar darah yang terus menerus au ghalib au al waqt atau kebanyakan waktu dari istihadah keluarnya famadza alladhi ta'tabaru minhu haidan famadza alladhi ta'tabiruhu istihadatan maka mana yang dianggap darah haid mana yang dianggap darah istihadah nah la tatruku min ajlihi shaum wa dan tidak meninggalkan di mana tidak ditinggalkan puasa dan salat perempuan yang mengalami istihadah. Fa'inal mustahadah yu'tabaru laha ahkam atahirat. Karena mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah, maka dia mempunyai hukum-hukum perempuan yang suci. Dia sholat dia berpuasa, boleh suaminya untuk menggaulinya sama seperti perempuan-perempuan yang suci yang lainnya. Dan istihalah dengan haid berbeda hukumnya. Binaan ala dhalik, fa innal mustahadha laha thalathu halatin. Dengan ini bahwa perempuan yang mengalami istihadah dia ada tiga keadaan Ada tiga keadaan wanita yang mengalami istihadah. Yang pertama, an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla إصابتها باستحاضة بأن كانت قبل استحاضة تحيد خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه dikatakan hafizahullah taala yaitu keadaan yang pertama keadaan yang pertama perempuan yang mengalami istihadah yaitu dia yang mempunyai kebiasaan ma'rufah yang diketahui baginya Sebelum dia mengalami istihadah, tahu dia kebiasaannya. Biangkanat qabla istihadah tahid khamsata ayyam atau thamaniyata ayyam. Sebelum istihadah itu dia haid duluan. Lima hari atau delapan hari masalan. Permisalan. Fi awal syar atau wasatihi pada permulaan bulan atau pertengahan. Ini keadaan yang pertama, perempuan yang mempunyai kebiasaan mengetahui keadaannya sebelum istihabah. Seperti apa kebiasaannya yang dia ketahui sebelum istihadah? Dia haid duluan. Haid lima hari atau delapan hari di awal bulan atau di pertengahan bulan. Fata'rifu adadaha wa waqtaha. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Maka dalam keadaan ini dia mengetahui berapa jumlahnya dan mengetahui kapan waktunya. Fahadihi tajlis qadra adatiha maka dalam keadaan seperti ini dia berdiam diri dari keadaannya wa tad'u shalah wa tu'tabaru ahkamul Dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa dan dianggap darah yang keluar darah haid. yakni haid duluan setelah itu darah istihadah. Misalkan di bulan yang pertama, awal bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5 dia head. Setelah dia head, kebiasaannya dalam setiap bulan 5 hari atau 8 hari. Setelah itu keluar darah istihadah. Berarti dia tahu sebelum istihadah dia head duluan. Nah, dalam keadaan seperti ini, Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala, maka lima hari tadi, delapan hari tadi, yang dimana dia head, maka dia hukumnya hukum head. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Waktu tu'tabaru ahkamul head. Faidan tahat adatuha, ightasalat wa sallat Apabila sudah selesai masa kebiasaannya, maka dia mandi, kemudian setelah itu sholat. Wa'tabaratid dam al-baqi damul istihadah. Dan darah yang sisa, darah yang tersisa, dinamakan darah istihadah. Nah, ini keadaan yang pertama. Berdasarkan dengan hadis Nabi Alaihi Wasallam hadis Ummu Habibah, Nabi mengatakan, Umkuti, qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, thumma ghtasili wa salli. Rahul Muslim. Nabi mengatakan kepada Ummu Habibah, berdiamlah. yakni selesaikan masa haidmu Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. yakni berdiam dirilah selama masa haid menahanmu. Summa ightasili wa salli Kemudian setelah suci, salatlah, mandilah dan salatlah. Wa qali sallallahu alaihi wa wasallam li Fatimah binti Abi hubaysh dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi hubaysh Inna dzalika irqun. Yani darah yang tersisa setelah darah haid adalah darah irqun, darah penyakit. Bukan darah haid. Walaisa bihaidin. Faida akbalat haidatuki pada isolah. Apabila datang telah tiba masa haid maka tinggalkanlah solat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang pertama yaitu keadaan perempuan yang mempunyai kebiasaan dan mengetahui bahwa darah istihadhah itu keluar setelah darah haid. Nah. Keadaan yang kedua, lam yakun laha adah ma'rufah apabila perempuan tidak bisa mengetahui atau tidak mempunyai kebiasaan yang rutin. Lakinna damaha mumayyiz. Akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Ba'dhuhu yahmilu sifatul hayd bi aswad wa sakhinan sebagian ada sifat dari sifat darah haid yang diantaranya biayakuna aswad warnanya hitam hitam-hitaman pekat wasakhinan sakhinan sangat kental keadaan kedua yaitu perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dalam keadaan seperti ini dan dia bisa mengetahui mana darah haid, mana dari istihadah. Al-Alama Syekh bin Thami rahmatullahi taala alaih menyebutkan di dalam Syahrul Mumti' perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid yang diantaranya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih ada empat sifat dari warna, dari kentalan, dari baunya dan juga dari membeku. Yang pertama al warna. al alama Syekh Muhammad menyebutkan bahwa damul haid warnanya aswad hitam. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, hadis yang insyaallah kita akan baca hadis Fatimah binti Abi Hubaish. Nabi mengatakan, bahwa darah haid fa innahu aswad yu'raf. Warnanya hitam diketahui. Sedangkan darah istihadah ahmar. Darah istihadah warnanya merah seperti darah-darah biasa. Ini perbedaan yang pertama yang dikatakan oleh Al-Alamah Syekhul Zamin fi Syahrul Mumti'. Itu dari warna darah haid aswad yang kedua uh, apa darah haid aswad, sedang dari istihadhah ahmar. Yang kedua dari kekentalan. Dikatakan oleh Allah Syekhul Thamin fi syahr mumti bahwa darah haid sakhin, ghalid. Apa makna sakhin ghalid? Yaitu kental. Sangat kental. Wal istihadhah raqiq Sedangkan darah istihadah encer. Intinya istihadah seperti dengan seperti darah-darah yang biasa. Istihadah seperti darah biasa. Nah, dari kekentalan bahwa darah istihadah rakik biasa. Encer. Ini yang kedua. Yang ketiga dari raihah baunya Dikatakan oleh Syekh Ibnu rahmatullahi taala alaih bahwa damul hayat mungkin Baunya menyengat. Bau tidak sedap yang menyengat. Sedangkan darah istihadah ghair mungkin Baunya tidak menyengat. Yang keempat, Dikatakan oleh Allah Syekhul Thamin rahmatullahi taala alaih bahwa damul haid la yatajammad tidak menggumpal Kenapa? Dikatakan oleh Syekhul Thamin karena darah haid sudah menggem, sudah menggumpal di dalam rahim perempuan. Sudah menggumpal. Kemudian ketika sudah menggumpal di rahim perempuan keluar. Keluar dan akan keluar terus menerus. Kebiasaan wanita bahwa pertama kali dia mengalami masa haid itu akan keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Kenapa? Karena menggumpal. Menggumpal kemudian pecah keluar dia dengan derasnya. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih mengatakan fala yaud tsaniyah litajammud. Maka dia tidak akan kembali menggumpal kembali karena sudah mengumpal di di dalam. Sehingga apabila sudah keluar tidak akan mengumpal kembali. Kenapa? Karena sudah mengumpal di dalam. Sudah membeku di dalam, sudah mengumpal. Kemudian pecah dan akan keluar. Sedangkan darah istihadah dia tajammad dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya tajammad kenapa? Li'annahu damu irqun karena darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah, sedangkan darah istihadah ya tajammad. Baik. Keadaan yang kedua yaitu perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin akan tetapi dia bisa membedakan mana darah istihadah, mana darah terahib. Di sini sebutkan bi ayyakuna aswad au sakhinan bahwa darah haid aswad yang berwarna hitam wasakhinan dan sangat kental au raihah atau darah haid lahu raihah yang dia mempunyai bau yang tidak sedap. wabakiyatuhu la tahmilu al haid. Sedangkan sisanya yang lainnya tidak ada sifat haid. Tidak ada sifat darah haid. Seperti apa? Bi ayyakuna ahmar. Warnanya merah. Laisa lahu raihah. Tidak ada baunya. Nah, wala sakhinan dan juga tidak mengental fa fi hadhil halah ta'tabiru ad-dam alladhi yahmilu sifatul haid haidan wa tajlisu wa tad'u shalah was siyam dalam keadaan ini maka darah yang dianggap darah haid ketika seseorang mengetahui sifatnya maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Syaikh Saleh Hafizahullah taala, "Fatajlisu wa tad'u shalah Maka dia berdiam diri, meninggalkan salat dan meninggalkan puasanya. Kenapa? Karena tadi warnanya hitam. Kemudian dari kekentalannya sangat kental. Timbul bau yang tidak sedap berarti yakin bahwa itu darah head. Ketika dia yakin itu bahwa darah head, bisa mengetahui perbedaan darah head dengan darah istihadah, maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia mengetahui itu darah head, maka tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Taib. Qala hafizahullah taala wa tu'tabaru ma'adahu istihadah. Dan yang dianggap darah istihadah maka hitung istihadah. Taghtasil inda nihayah alladhi yahmilu sifat al-haid. Dia mandi di akhir ketika dia mengetahui darah sifat haid. Contohnya perempuan ketika dalam masa haid ternyata di hari ketujuh darahnya beda. Warnanya merah, baunya biasa. Maka dalam keadaan seperti ini dia mandi. Kenapa? Karena sudah selesai dari masa haidnya. Darah yang masih keluar itu adalah darah istihabah. Bagaimana mengetahuinya? Dari sifat-sifatnya, dari warna, baunya, kekentalannya, dia mengetahui mana darah haid, mana darah istihabah Di sini sebutkan Taghtasil inda nihayatil ladhi yahmilu al haid. Dia mandi di akhir yang dia mengetahui dari sifat haid wa tusalli Dia salat dan dia berpuasa wa tahiran. Dia dianggap sudah suci walaupun masih keluar darah haid. Afwan, walaupun masih keluar darah istihadah. Dia sudah suci walaupun masih keluar darah istihadah. Nah, karena darah istihadah, wanita yang mengalami darah istihadah dia melakukan hal-hal yang dilakukan wanita yang suci, salat, berpuasa. Nah. Liqalihi sallallahu alaihi wa wasallam li Fatimah binti Abi Hubeish. Ila kana damul haid fa innahu aswad yu'raf fa amki fa amsiki 'an salah Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu wasallam yang beliau katakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza kana damul hayd apabila darah hayd fa innahu aswad yu'raf." Warnanya hitam diketahui. fa amsiki 'anis salah, maka fa amsiki 'anis salah. yakni janganlah melakukan salat. Kenapa? Karena darah haid. Faidakan al apabila yang lain yakni warnanya bukan warna hitam tapi warnanya merah yang lain fatawabai wasalli maka solatlah maka berwudulah dan solatlah. Rahu Abu Daud wan Nasai dan disahkan oleh Ibn Hibban wal Hakim. Wafihi anal mustahadhah ta'tabiru sifat dam Fatumayiz biha bainal haid wa ghairihi bahwa darah istihadah mengetahui sifat dari darahnya bisa dibedakan antara haid dan juga darah yang lainnya ini keadaan yang yang kedua Baik. Keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua Saya ulangi keadaan yang pertama Perempuan Mengetahui kebiasaannya Bahwa darah istihadah keluar setelah darah haid di awal bulan atau di pertengahan tanggal 1 sampai tanggal 7 atau sampai tanggal 8 head setelah itu dia tahu setelahnya itu darah istihadah maka dalam keadaan seperti ini ketika sudah selesai head mandi dan darah yang keluar itu darah istihadah keadaan yang kedua perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana dari istihawah. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia mengetahui sifat darah haid, maka tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Dan ketika dia mengetahui keluar darah haid, eh, sifat dari sifat darah istihawah, maka dia mandi karena sudah selesai dari masa haidnya. Dia mandi, sholat dan berpuasa dan darah yang keluar adalah darah istihadah dengan sifat-sifatnya karena dia telah mengetahui dengan sifat-sifatnya. Taib keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu perempuan yang tidak mengetahui kebiasaan, tidak mempunyai kebiasaan dan tidak bisa dibedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Al-hala salisah idza lam yakun laha 'adatun tu'rafuha ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala bahwa wanita yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan juga tidak terdapatnya sifat dari sifat darah haid dari yang lainnya fa inna tajlis ghalibal haid sitata ayyam au sab'ata ayyam min kulli syahr apabila tidak ada perbedaan tidak mempunyai kebiasaan maka dia menghitung masa haid dengan kebiasaan para wanita. Berapa? Sittata ayyamin au sab'ata ayyamin. Enam atau tujuh hari. Fi kulli syahrin. Dalam setiap bulan. Bianna hadhihi adatul ghalibin, ghalibin nisa. Karena ini adalah merupakan kebiasaan dari wanita. Kebiasaan wanita dalam setiap bulan 6 atau 7 hari. 6 atau 7 7 hari. Liqalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Hamnah binti Jahsh. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama hiya rakhbatu minasy syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ghtasili fa qat'i, wa salli fa salli arba'atan wa ishrina aw thalathan wa ishrin wa sumi wa salli dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalil yang menunjukkan bahwa apabila wanita itu tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan juga tidak membeza, tidak ada perbedaan darah haid dengan darah istihadah, darahnya keluar terus. Nah, maka tajlis dia tajlis ghalibah haid mengikuti kebiasaan wanita yang lain menghitung masa haidnya 6 atau 7 hari dalam satu bulan. Ini adalah merupakan kebiasaan wanita. Nabi SAW mengatakan kepada Hamnah binti binti Jahsh, "Inama hiya raqdah syaitan Itu adalah merupakan usikan syaitan. Gangguan syaitan. Fatahayyadi sitata ayam atau sabata ayam. Maka hitunglah masa headmu enam atau tujuh hari. Sumaghtasili, kemudian mandilah. Idastan ka'ti apabila engkau sudah bersih, sudah suci. Fasalli arba'atan wa ishrin, aw salasan wa ishrin. Maka salatlah 24 hari atau 23 hari. Ini salat 24 hari atau 23 hari. Karena perempuan yang mengalami kebiasaan haid 6 hari maka sholatnya dalam satu bulan yaitu 24 hari. Nah, apabila kebiasaan masa haidnya wanita itu 7 hari maka dalam satu bulan sholat 23 23 hari. Fumaghtasili idastanqaati kemudian mandilah setelah haid tujuh hari, enam hari, mandilah yudzi'uki. Nah. Faina dzalika yudzi'uki karena itu sudah mencukupimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa sebagaimana para wanita mengalami masa haidnya. Rawahul khamsah dan disesuaikan oleh Tirmidzi. Hadis ini sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-Irwa nomor 189. Ini keadaan yang yang ketiga. Ehm, ini hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan istihadah. E, tiga dari keadaan tadi ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Saya ulangi tiga dari keadaan tadi, ringkasan dari pembahasan ini istihadah. Yang pertama, perempuan yang mengalami yang mempunyai masa kebiasaannya, maka masa headnya dihitung head, masa istihadah dihitung istihadah. Perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin, akan tetapi dia bisa membedakan mana dari head, mana dari istihadah dalam keadaan seperti ini. Ketika dia mengetahui sifat-sifatnya di darah head, maka dihitung darah head. ketika dia bisa mengetahui darah istihadah dari sifat-sifatnya maka itu darah darah istihadah bukan darah head. ketika selesai dari masa head mandi kemudian darah yang masih keluar maka itu darah istihadah mandi salat berpuasa kemudian yang ketiga keadaan yang ketiga perempuan yang mengalami masa istihadah yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini, misalkan dia keluar terus-menerus, maka dihitung masa kebiasaan perempuan mengalami masa haid 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu mandi, darah yang keluar setelah itu itu merupakan darah istihadah. Nah. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Nah. Setelah selesai dari pembahasan kita Head, kita masuk ke bab yang baru itu kita sholat. Karena darah head, umbai kebiasa apa bab head itu ditulis di akhir-akhir dari kitab Taharah. Kebiasaan di semua pembahasan fikih. Setelah itu kitab kitab Shalah. Insyaallah setelah itu Kitabu subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.